Tapi kan alhamdulillah meskipun panas Jepang ini kan alhamdulillah apa? Nihono onanoko kire. <laughs> Nah, Kalau kena ini sebutin. saya ceritanya nih mau tanya dulu karena saya dengar bukan hanya berfikih. Yang pertama saya sampaikan salam dari Kang Dada Rosyada. Eh, pembina fikih. beliau saya bilang saya diundang oleh Baraya Viking Jepang. Luar biasa kata dia, tapi tidak sah karena tidak mengundang pembina pembinanya. <laughs> Kemudian saya juga ditelepon oleh Komandan Persi, oleh Mang Umuh Muhtar karena kebetulan lagi umroh, sama juga beliau menyampaikan salamnya pada anda sekalian. Oh, hanya saja tidak sebagai salam. Karena memang saya tidak ketemu dan tidak teleponan. <laughs> Baik, saya harus ngomong pakai bahasa apa? Campur aja ya, oh, campur. supaya kebersamaannya kelihatan. Jadi kita menghargai kawan-kawan yang bukan bukan orang Bandung tapi mendukung keberadaan Baraya Fikir nah, iya. Jadi kalau saya mau pakai bahasa Sunda, karena saya asli orang Sunda. Asli orang Garut. Jadi kalau kakak hitam, gitu, wajahnya tidak sudah Jepang digodoy. Ya ternyata kawan-kawan yang di Jepang juga tidak terlalu beda dengan saya. Banyak pembalap di sini, pemuda berbadan gelap. Cuman bedanya kalau saya hitamnya hitam kereta api, biar hitam banyak yang berarti. Oh, iya. Hidung nai, hidung cikopi, diical, di parapatan hidung kayak hidung nyari, hidung mata, kepala batang. katanya mahasiswa saya di kampus bilangnya Pak Jujun ini black sweet ya lu ini sweetnya tinggal black nah lagi tapi Pak Jujun ini mah dosen yang sangat dewasa oh bagus saya bilang bukan gede wadah sangunan bunga katanya apa bunga kembung di tengah lagi ya, semester tak sampai. Tapi karena mimbar orang Jepang tidak terlalu tinggi, sama orang Jepang juga tempat beda. Gitu. Tapi nggak apa-apa, orang pendek kurang rata pandai-pandai saudara. Kenapa yang pendek-pandai pandai? Sebab otak dengan hatinya dekat. cuma yang pendek itu satu aja kelemahannya bau bongos. Napasnya nggak enak. Kenapa perut sama mulut tapi sebenarnya hari ini yang tidak datang ke sini rugi. Karena begini-begini juga artis. Sini. Yang penting saya sangat respect terhadap apa yang Anda lakukan. Dan di tengah kesibukan saya, saya sengaja datang, meskipun saya harus datang ke kedutaan karena bisanya cuma dua hari. Gitu kan, saya datang wawancara kenapa? Karena saya menghargai baraya fikih Jepang. Karena kebetulan saya juga dibantu Bandung salah satu orang yang selalu diminta nasihat oleh Persib itu adalah saya. Jadi setiap mau ke, ke itu kalau ada kesempatan saya pasti ke mes dan saya ajak mereka malamnya untuk tafakur dulu. Minimal mereka mau ibadah lah pemain Persib itu. Pulang ke semua memang eleng. pengkor di sekolah kan. aduh mampu saya bilang jadi cobalah dunia akhiratnya harus seimbang jadi begitu saya makanya ulang tahun pesantren saya di Garut pesantren saya namanya Pondok Pesantren Al Jauhari Jauhari itu diambil dari kakek saya namanya Johar Matnun meninggal dunia saya abadikan pesantren Al Jauhari yang terletak di Garut di Sukawani nah itu kalau ulang tahun pesantren versi diundang dan satu tim versi datang main sama santri di kebun jagung main <laughs> karena kita lebih punya lapak jadi dia ya, ke kebun jagung alhamdulillah saya nggak gantian nggak gantian terongong mengidap kebun batu tapi Allah jadi repot juga dan alhamdulillah seimbang permainannya jadi enam enam. jadi ketika tim santri di sebelah utara itu kemasukan enam. ketika setengah main pindah ke selatan kemasukan lagi jadi jadi enam enam. jadi jangan disebut belas mereka malu ya enam 6 saja Pokoknya amanat pertama dari saya sebelum mulai ceramah, jadikan Baraya Viking ini menjadi salah satu organisasi kebersamaan. Untuk menghimpun semua komunitas, tidak hanya orang Bandung, ini hanya wasilahnya saja. Jadi jadikan ini sebagai sesuatu yang bermanfaat. Kenapa? Karena Zunian Mixtron bersatu membuat kita teguh dan dianjurkan oleh Allah. Silaturahmi ini sesuatu yang dianjurkan oleh Allah. Siapa yang silaturahmi itu? Sebenarnya bukan hanya orang yang saling kirim, yang saling telepon. Hmm. Laisal wasil bil mukafi walakin wasil alladhi idza qati'at rahimahu wa salah. Orang tukang silaturahmi itu adalah orang yang bukan saling kirim mengirim. Tapi orang yang silaturahmi itu orang yang apabila orang memutuskan kita menyambungkan. Jadi lamun batur balik orang sedih itu silaturahmi. Orang lain marah kita tersenyum. Orang lain marah kita yang pertama meminta maaf. Itu orang yang pandai silaturahmi. Dan ini jadikan aja. Alhamdulillah gara-gara ada wasilahnya ada baraya fikih, saya bisa ke Jepang. Alhamdulillah kan, saya bisa ke Jepang. Kemudian juga kemarin saya telepon-telepon MBBM sama Pak Angwali. Akan di Jepang ya, iya. Ya kapan ngajak saya? Saya bilang ke panitia nanti wali atau mahal tinggal cek. <laughs> Karena waktu itu tandem saya di acara TV. Di acara TV di Indonesia ada judulnya acaranya ngaji bareng wali. Nah, jadi ngaji bareng wali itu ustadznya Jujun Junaidi. <laughs> Jadi saya Insya Allah ke depan ada acara baru mudah-mudahan ini selagi dibikin dapilnya judulnya mengaji dan mengkaji bersama Jujun Junedi. Nanti ada. Kalau besok Anda setelah sini tanggal 16 Anda bisa lihat saya juga di tanggal 7 siaran langsung bukber buka bersama dengan Andrea Taulani dengan Wendy Cabur. Beberapa hari yang lalu temennya biasa ada Ibu ada dokter Virgin, siapa saja. Tapi saya cuma menunggu satu lagi yang belum dengan saya Manohara saya. <laughs> <laughs> Baik, saya mau ceramah di sini. Karena kalau tidak ceramah saya buat apa ke sini ya? <laughs> Kemarin saya datang, kemudian tinggal di Gifu, disediakan hotel tapi saya tolak. Saya biasa karena santri saya tidak suka di hotel. Saya biasa di Kobong. Hmm. Santri tulen kalau saya. 13 tahun saya pesantren, jadi bukan Ustaz Karnita. Bukan Ustaz yang suka bergaya-gaya, tidak kita ustadz yang insya Allah tetap istiqomah dalam perjuangan agama. Lain ke pesantren saya. Pesantrennya insya Allah ada dua hektar, jadi bukan pesantren pesantrenan. Bukan pesantren yang bilangnya pesantren padahal jadi aslinya arrunkun. Pesantren rumpun bohong, proposana sih kalau pesantren padahal eueuh pesantren. Arrunkun al-gawir. <laughs> Dan pesantren itu dibangun Insya Allah ini cerita saja dengan kawan-kawan di Jepang. Dengan keringat saya, insya Allah sampai detik ini belum ada proposal-proposal yang dibikin karena saya bukan anti saya tidak paling tidak bisa bikin proposal ya. jadi proposalnya cuma genggerong genggerong makanya judul pesantrennya LG Ladang Bogor Wokan hari insya Allah setahun saya 800 panggung rata-rata selama 800 tahun setahun semuanya untuk pesantren. Kali istri saya nyokot sudah setik lah emas ya wajah. Dia tinggal setiap malam. Sampai istri saya tidak pernah bisa ya toel dan terkebun lelatan. Satu saat sempat jealous sama saya. Ayah ngaji di mana-mana ada lihatnya wanita cantik, mama ditinggalin. Kalau mau sudah pel pasti mama ditendang. Saya bilang bukan ide baby. Daripada harus tendang mama lebih baik nambah. Baik. Jadi, tapi tadi sudah SMS aja istri saya. Jadi panitia tolong catat ya. Tadi sudah SMS aja istri saya. Awas jangan lupa oleh-oleh buat Mama. Saya bilang tenang aja ada panitia ini gitu. Tapi saya tidak berani ngomong sama panitia. <laughs> Karena saya yakin panitia di Jepang ini pinter. Lebih pinter daripada yang lain. Gitu, Karena ikut orang kerja orang Jepang juga pinter. Jadi kalau di orang lain kan sudah umum panitia itu kasih itu menyiapkan segalanya gitu kan di umum di yang lainnya umumnya begitu. <laughs> nanya orang lain batu deh sama. dia mah kudu itu, Dia mah kan nyari takut umumkan batu. Jadi dia kudu gitu. Dia mah kan nyari takut umumkan di batu gitu. Hari dia mah kudu itu, Kan lepas kan kan kudu umumkan batu. Jangan takut lagi jaga jangan jangan khawatir. Dengan naon, dengan naon, dengan naon, dengan naon, itu eh, era di Pangiman. Baik, saya kasih judul aja ceramahnya. Judul ceramah saya judulnya poligami. Aceh Pusat bawa poligami kali tiga kan boga. Ini Pusat yang menjemput saya. Tadi saya terbor dia karena saya udah datang, dia belum datang. Saya telepon kemana ente? nggak jemput ente, nu datang ke dia banyak ngaji nang loba ngaji nang Ternyata dia masih di tempat temennya. Saya pikir temennya apa pacarnya nggak tahu. Jadi iya, temennya dulu katanya. nggak tahu siapa namanya, inisialnya I gitu. <laughs> Belakangnya M, Ani kalau nggak salah. Iya, iya, belum cepat datang, belum datang. Temennya katanya gitu ya. Baik, jadi judulnya poligami. Poligami itu apabila seorang suami punya istri lebih dari satu. Itu namanya kan poligami. Kalau suami punya istri satu namanya apa? Bukan monogami, monoton. Baju. baju Junjun ini kok jadi poligami ceritanya? Ya, kenapa saya bercerita poligami? Nanti saja, tunggu saja akhirnya ngomong saya ini kemana arahnya. Kalau saya ngomong ini, biasanya ibu-ibu teriak. Kemarin saya ngomong ini juga, karena ini lagi saya bawa di mana-mana. Ah, kalau ngomong ini teriak, ibu-ibu langsung bubar. Saya bilang, jangan, saya guys, jangan suruh duduk dulu. Sit down please, dong bahasa Inggris kenapa apa? Duduk dulu, dengar dulu. Tapi setelah saya ceramah, saya jadi, oh iya Pak Kiai, Oh, mata oh, kita goreng sangka tuh sih. Baik, goreng patut Pak ngeles. Jadi saya akan memulai ceramah saya dengan satu cerita. Ada orang punya istri empat istri yang empat. Istri yang termuda usianya 17 tahun. Wajahnya seperti mantan pacar saya. Yang saya putuskan, kemudian dikawin sama anak Raja Malaysia. Dan sakiti kabur lagi ke Ya, tak Ayo percaya teman harus kamu mau jujur. Ya, Kalian saya. Jadi begini cerita saya dengan Manohara begini ceritanya. Dia pegang Manohara gitu. Bukan Jadi saya dengan Manohara dia ceritanya. Memang Manohara nolak. Kujujun di pihla tol. Jadi kesimpulan santunan kami. Kami ke kan bakal susu kekeke. Kita yang nangkep, Manohara juga yang utah. Usianya 17 tahun, wajahnya seperti Manohara. Dibiayainya 30 juta per bulan. Iya. Dikirimnya dua jam sekali. oh. ingat mati. <laughs> Istri nomor tiga, keempat, ketiga, makin tua. Jadi yang termuda nomor empat. Istri yang ketiga, usianya 30 tahun. Wajahnya seperti mantan pacar saya satu lagi. Oh. Yang saya putuskan, Kemudian pacaran sama Anang Hermansyah. Kita tidak ini kawin juga. Artinya Anang kawin sama itu sama siapa? Sama Ah, sama Sandi benar. Jadi itu kayak pacaran sama Malaysia kan sekarang mata atas saya itu. <laughs> Ya sesuatu lah. <laughs> ya ini. Karena di akwe kabeh <laughs> Usianya 30 tahun, dibiayainya 10 juta per bulan, digilirnya seminggu sekali. <laughs> Istri nomor 2, usianya 50 tahun, wajahnya seperti Mary Melina Dibiayainya 5 juta per bulan, digilirnya 6 bulan sekali. <laughs> Istri yang tertua, usianya 75 tahun. Wajahnya seperti Manori. Dibiayainya kadang ideaan kadang itu <laughs> dikirimnya selebaran sekali kalau kirim, sedikit kalau lebaran kira-kira kalau punya istri seperti eh, punya suami seperti itu punya istri empat begitu adil nggak kira-kira tidak tidak nah, singkat cerita disingkat ya Sebab disingkat ke disingkat upload pasti bungkus pasti kepanitiaan. itu yang punya istri empat itu sakit. Parah sakitnya. Dia mikir, kayaknya besok Musa saya ini mati. Sebelum mati saya menguji istri-istri saya. Dipanggilan istrinya satu-satu. Yang pertama dipanggil, yang termuda, yang seperti Manohara, yang 30 juta paling mahal, yang dikirimnya sering dua jam sekali. Ditanya, Dinda, ada apa kanda? Dinda cinta sama kanda, cinta kanda. Tidak akan meninggalkan kanda, ah, apapun yang terjadi. <laughs> ada untukmu. Janganlah kau bersedih Cause everything's gonna be okay Dinda benar cinta sama kadang cinta Kadang benar Ada apa kanda panggil Dinda? Gini, kanda ini kan sakit Besok lusa kayaknya kanda meninggal nih Sebelum meninggal kanda mau nanya sama Dinda Kira-kira kalau kanda meninggal mau gak dikubur bareng? Malik kami cenderung Hanya Dinda mau kayak gue ngerti ih nggak mau mati aja sendiri gitu kan. sedih tuh suaminya masya Allah 30 juta satu bulan digilir dua jam sekali tapi giliran diuji dengan satu pertanyaan jawabannya menyakitkan pergi kamu diusir panggil istri yang nomor tiga yang seperti ini yang 15 juta itu yang digilirnya seminggu sekali pertanyaannya persis sama jawabannya ternyata lebih sopan Maafkan dah. kalau dikubur bareng kayaknya saya tidak tapi kalau mengantarkan dia ke pintu ya iya pak. <laughs> Digotong ke sana mayatnya sampai balik lagi ke kamar. Sakit tetap sopan, tetap penyakit. Sekarang <laughs> sudah ada belanya. <laughs> Dipanggil istrinya nomor dua, ya usianya 50 tahun seperti Miriam Belina yang 5 juta yang digilinya 6 bulan sekali. Sama kerja pertanyaannya. Jawabannya lebih sopan lagi. Hapunten kanda tilu sok sok rambut jeung ketong bena. apa aja lorong bena. Ayah-ayah. Ginda. Dinda tidak bisa kalau di kuburan tidak sanggup kanda. Dinda pasti kalau mengantar kanda ke kuburan pasti kanda di kubur Dinda pasti menyaksikan kanda sampai beres kanda di kubur. Sudah beres kanda di kubur Dinda balik lagi ke rumah. Tetap saja sakit. Datanglah dia ke istri yang pertama. Tidak dipanggil itu mah. Datang yang pikul kubur itu datang. Assalamualaikum, ma. Namanya Dinda. Dinda, namanya Dinda Ici. Lima tahun, ma. Ayah nawan, abah. Datang ke datang datang lebaran. Biasanya datangnya malam takbir lebaran. Dia harus datang gitu. Ya, tak aing teh gering. isu gua pakai tuh aing modal. Memang aing modal aing teh nanya aja datang ke dia teh. Mun aing modal kira-kira aja aing teh dikubur babarangan jeung aing. Di luar dugaan suami istrinya yang sering dia terlantarkan, tidak dia pelihara, tidak dia uh, perhatikan, ternyata menjawab dengan lancar. Mana kumur bareng. Yang siapa di neraka kena eh. Lemes itu suaminya, Masya Allah. Ma, ternyata kamu cinta sejati. Ya, ya. cinta kamarnya cinta pertama. Sampai sekarang tidak mati. The first love never did you are someone can tell that I love you. Dari mulai Bapak lagi training ke Jepang sampai jadi orang Jepang. Lila di Jepang, Mika kawin ke orang Jepang. <laughs> Pengalaman bapak cinta tetap, Mika mama kawin kan buka dua, kati muka obat, mama mah tetap cinta. Kamu bapak kati muka orang deh, bapak Mama, mama masuk, jani, jadi yang bapak balik jani teh, balik jani kamar jani naon mah, ini ini ini, betul <laughs> Suara angin akan <laughs> apa kabarnya pujaan hatiku? Aku di sini baru berharap di dalam hatinya. <laughs> Kata si abang, aduh ma, ternyata kau cinta sejatiku. Maafkan bapak selama ini menelantarkan. Maafkan bapak selama ini kurang peduli pada Ma, Maafkan bapak ternyata yang tiga itu cintanya cinta pemulasan. Kamu masa mereka palsu Ma. Malu saja di mata abang. Pokoknya mama ya sekarang tidak akan meninggalkan lagi mak karena Abang takut yang tiga belum tentu diurus tapi kalau mati lima pasti mau urus pokoknya abah tidak sanggup lagi hidup tanpa emak nyanyi doi si abah kayak <laughs> jujurnya <laughs> nah gara-gara kuda ini be kare daging udah jadi kieu baik Pak Jujur ini apalanya aku gaul kan sobat gitu. ya iyalah masa iya dong. Itu juga Junaid, itu bisa Junaid dong. Kalau juga musola masa musola dong, kalau juga bola masa sepak bodong. Kalau juga sih masa dong, Baik, kira-kira ada enggak yang orang yang punya istri tapi kelakuannya seperti itu? Ada enggak? urusan ada dan tidak bukan urusan kita. Tapi kenapa Pak Jujur kok ceramah di Jepang ini, di Merapiking Jepang ini kok bicara tentang itu? Itu gambaran, itu simbol, itu contoh, ibarat. Hidup kita ini seperti orang kawin, punya istrinya banyak, tapi kadang-kadang memperlakukan istri kita tidak adil. Siapa istri kita yang nomor empat? yang sering kita banggakan, yang sering biayanya mahal, yang sering kita jadi yang jadi kebanggaan kita, nusuk di abul kabatur. Itu saya ibaratkan ternyata tapi tidak menolong pada akhirnya, belum tentu menolong pada akhirnya. Itu saya ibaratkan harta dan jabatan. Singlah mereka jujur-jujuran menanya. Kuno di area iya, iya, Jepang kuno sih. Ah bener. <laughs> Jujur tak ngomong teh Duit. Jujur. rebutan sampai rebutan ini kadek cari batok kadek dengan kakak dan urusan apa dunia orang ribut dengan tetangganya urusan duit di terminal garut duit boleh mencari duit silakan fantasyiru fil auti wabdahu min fadlillah engkau bertebaran bukan di Indonesia di muka bumi artinya mau di Jepang mau ke Hong Kong jadi jadi Hong Kong tuh mau subhanallah saya Hongkong bolak-balik itu nak nakerwan di Hongkong itu 80 ribu orang saudara. Bayangkan di Victoria Park itu 80 ribu. Hari Sabtu itu jadi tamatnya orang Indonesia. Tapi beda kalau di sini kan agak seimbang lah ada perempuannya, ada laki-laki. Di sana perempuannya. Iya sedikit. Nah, saya bikin tesis, tesis saya bagi ini. Hongkong. Hongkong. Hongkong. Hongkong. Hongkong. anak juga ya. Kau udah sama dengan Titi DJ, hati-hati di jalan. Jadi Dores dengan Dedi Dores tuh. Kalau suka sih. Eh dangdut. Masalah namanya. jadi saya bikin tesi saya, magister saya, master. Jadi MAG bukan SAG, tapi apa artis buat gelar lah apa-apa. Bahkan sekarang lo akan, saya tinggal sidang untuk menyelesaikan S3 saya sedang bikin disertasi. Jadi saya lihat saya, saya lihat di sana MAG apa? Bikin teknisnya di Hong Kong. Jadi judulnya ekspresi keberagamaan masyarakat muslim di tengah ruang sosial sekuler. Tadi tentang tenaga kerja wanita di Hong Kong. Ngeri saya lihatnya. Kalau mau batin awewe, uh pasangan baru jejak awewe negeri pasangan aja. Ngeri saya. Jadi boleh saja mencari rezeki di mana saja. Fantasyiru fil api. Yang tidak boleh dalam Islam itu adalah mencari rezeki yang tidak halal mencari rezeki yang tidak halal dan setelah punya rezekinya tidak mengeluarkan sebagian rezekinya untuk hak orang lain dan yang lebih parah jangan sampai rezeki ada harta itu dijadikan kesombongan itu saja Padahal nama jelma har yang senang bunghar yang miskin jadi ukuran kesenangan. Padahal senang jeung kesama mana yang beunghar. Sing rek nanya bung har yang miskin senang mana? Jujur. Miskin. Miskin. Dimuhakeun atau kuing? <laughs> Bongat. Teu ayat tahap eta jawabna. Langsung dijieun-jieun. Ah, Indonesia teh sok pura-pura. Sok jawab. Beung senang mana beungan bari miskin. Ah. Benar beungan senang ieu ya, orang buktikeun. ayat nu beungan ibarat di tingkat. Satu lantai empat pintu. PPHS muling dua belas pintu. Mun siang satu 12. Berisi bagus HS. Lu kan mulingan kan ya, tulakan pantok. mereka saja ditulakan sama pantot teh. Tapi yang baik sama mereka suka imah ayah. KTL bentuk 25 tahun berganti. Ini tinggal dua, kajian tinggal. biarkan saya tinggalkan mimbar ya. Sehingga urang nutan nutan raya terbuka sekali. Ada orang miskin. Imam Nabili, eh katakan sekarang dong. Pak kan pagi busuk ke suami lagi. tarik Ayo, pengen tahu. Ayo, ada apa? Lihat tuh. Kenal, kenal, kenal. pilih. Mas cuma kumaha tinggali gedong, gedong, gedong. ini. Iya, masuknya Sudah kumaha? Kira-kira banyak gedong aing. Kata suaminya kan mah tahu, bapak mah tukang beca, mau yang gedong, bisa makan saja lah, alhamdulillah. Bisa nggak beca yang gedong? Kira-kira enggak enggak sanggup. Nih usul gua, aing ke Arab. Ini ke Arab. hemat ke Arab yang gedong. Mending bukan hubungan halus di Jepang rata-rata majikannya bagus karena law enforcementnya sudah bagus. Tapi kalau di sana tahu sendiri kan, TKW TKW yang ke Arab itu mending bukan majikan halus. Kalau mana kan real. Iya. Tangka tingali, iya. ayah Sumiati, baru-baru menang kedong, panduirna lo ini jadi gunting. Ada Rujaki orang Bekasi, baru dapat dong kan, kepalanya dipenggal. Ini mah dapat, Alhamdulillah, gajinya dikirim-kirimkan ke Bandung, jadi imam. Telepon, dua tahun kemudian, Pak, habis ke dompet Habis. Eh, kenapa? Kan, dua tingkat. Di mana duit? Nah, di mana? Kan bapak dua tahun ini dia. saya salah kita dua tahun ya, itu mah ya. Yang namanya laki-laki normal, baru tinggalin tahun-tahun. eh bener. Tapi naik itu mah suami itu laki-laki yang bener. Kecuali kucing garo. <laughs> eh kucing garo mah istrinya lagi dikubur meninggal dikubur nangis kayak iya. Kucing garong nih. Oh. <laughs> Iya dikubur. Kata temannya, udah mah nggak usah nangis. Kita makan saja si kecil biar diterima iman Islam. Eh, eh tong itu ayah gantina. <laughs> Jadi sebenarnya pemajikan disebut kene disebut mana? ya, dua tingkat. Akhirnya empat tahun dia kerja, dua tingkat, dua lantai. Begitu pulang dari Arab, eh tidur dengan suaminya, baru empat hari datang ke bumi. Oh ya, cuma dua tingkat. kan? kalau luar, tapi iman satu turubun. Kuna satu turun kalau arti iman. Sieun naon? Siun katinga, katinga naon, katinga kedong. Sampai katinga naon siun, siun paek. Ayah jelma pakai katingan bilik tuh. Ayah tuh. Hidup cuma bilik. Jadi, jadi kalau begitu bahagia itu di mana? Bukan di harta, bukan di rumah. Di mana? Di hati. Kata Rasul, "Laisal ghina an kathratil alam, walakinnal ghina ghina nafsi." Orang kaya dari zaman dulu di juru bro di pantong alay di tengah lima lubang libuk, di lubang lubang lubang di kelobok si jamri di titik si jamrong di kelobok di tukang alain kecil lagi pokoknya hati yang kaya hatinya. Subhanallah. Jadi satu, kebanggaan itu bukan ada di harta. Sekarang orang banyak bangga dengan hartanya. Boro-boro jelma biasa ustaz dan jelma bangga harta. Ini rumah saya. Ini kamar tidur saya. Ini motor gede saya. Liur cek aing <laughs> bisa. pangeran di mana? Lebih banyak-banyak dengan ini kemewahan. Aja dengan kemewahan tahu kita. Ya, sampai